ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا sebelum kalimat-kalimat panjang terucap dan sebelum apa yang terucap tercatat oleh para malaikat maka kami sampaikan bahwa sesungguhnya kedatangan kami ke sini adalah untuk belajar dan menambah bekal bukan untuk memberikan materi sama sekali namun mukrahun akhaka la badal sebagaimana seorang menyatakan bisanya hadir saya di depan antum semua karena dipaksa bukan karena berani oleh karenanya situasi yang mendung dan dingin ini bagi antum tapi tapi bagi saya panas gemetar Khan rahimani wa rahimakumullah fa bin babi التواصي بالحق والتواصي بالصبر InsyaAllah untuk memanfaatkan waktu sore hari ini sama-sama kita dengarkan beberapa ayat dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula dari Al-Quran yang menjadi pegangan bagi setiap Muslim Sunni Salafi Al-Imam Abu Dawud rahimahullah demikian pula Imam At-Tirmidzi dalam sunan keduanya <clears throat> meriwayatkan sebuah hadis yang sudah tak asing lagi bagi kita. Hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an, hadis yang sangat agung. Kata beliau, kata Al-Irbad Ibn Sariyah, وعظنا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدث الأمور فإن كل بدعة ضلالة الأرباب بن رضي الله عنه يتقن سوة ketika النبي صلى الله عليه وسلم ممركا موعظه memberikan nasihat kepada kami. Mau'izah balighah yang sangat tandas, nasihat yang menyentuh hati-hati kami. Nasihat yang benar-benar mengena kepada jiwa-jiwa kami. Wajilat minhal qulub yang hati kami bergetar mendengarkan mau'izah tersebut. Wadarafat minhal uyun dan mata-mata kami menangis dikarenakan mau'izah yang tandas yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama syurahul hadis bahwa mau'izah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang dunia ini fana akan berakhir dan negeri yang kekal adalah negeri akhirat bagaimana manusia meninggalkan dunia ini dengan sekaratul maut. Kemudian bagaimana berikutnya manusia masuk ke alam barzakh dan bagaimana manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ini mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Diingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara bahwa setiap kita pasti akan berlalu meninggalkan dunia dengan segala apa yang ada padanya. Harta yang kita miliki, anak istri yang kita cintai, teman-teman dekat yang akrab dengan kita akan kita tinggalkan semuanya. Hakikat kehidupan dunia fana adalah sementara. Dan kehidupan yang kekal abadi adalah negeri akhirat oleh karenanya jangan sampai seseorang salah menilai, salah memandang, kemudian berusaha semaksimal mungkin seakan dia akan hidup di dunia ini seribu tahun lagi. Karena Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu وقف على قبر فبكى حتى بلى لحيته Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada suatu ketika berdiri di atas kuburan setelah usai dikebumikan orang yang meninggal. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya bercucuran membasahi janggutnya. Faqila lahu ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tadhkuru min hadza kemudian ditanyakan kepada Uthman, wahai Uthman, engkau seorang khalifah engkau mengingat ayat-ayat tentang indahnya surga dan ayat-ayat tentang dahsyatnya neraka engkau tidak menangis akan tetapi ketika engkau berdiri di atas kuburan ini engkau menangis dengan sedemikian sedihnya. Maka Uthman menjawab, sesungguhnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul, القبر أول منازل akhirah Kuburan ini merupakan tangga pertama menuju negeri akhirat. Maka barang siapa yang pada anak tangga pertama ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah berikan kekokohan baginya menjawab pertanyaan para malaikat. Maka berikutnya tangga demi tangga akan dia lalui dengan mudah. Kehidupan alam barzakhnya kehidupan yang mudah. Akan tetapi justru sebaliknya siapa saja yang di awal pertama kali perjalanannya menuju negeri akhirat ini sudah sulit. Maka tangga-tangga berikutnya akan lebih sulit dia alami. Ini merupakan Allah tentang kematian. Bahwa kehidupan kita ini akan berakhir dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setelah kematian akan datang hari berbangkit. Dan kebangkitan itu pasti. Za'amal ladina kafaru alla قل بلا وربي rabbi latub'adunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasira. Mereka orang-orang kafir menyangka bahwa tidak akan dibangkitkan setelah hari kiamat. Qul bala wa rabbi latub'adunna. Katakanlah wahai Rasul, sungguh demi Rabbku kalian semua akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian akan disampaikan kepada kalian hasil perbuatan kalian selama di dunia ini. Ditampakkan kepada kita. Catatan-catatan para malaikat. Hari ini kita melakukan dosa demikian. Berikutnya, dosa berikutnya pula. Hari esok, seterusnya. Selama kita hidup di dunia. Ditampakkan kepada kita amal perbuatan kita. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di hisab mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Mau'izah yang sangat agung, nasihat yang agung ketika seseorang itu diingatkan <coughs> musim hujan nggak banjir ini. Ya? kering. Diingatkan tentang kematian. Mau ego yang sangat agung bahwa kita semua ini akan meninggal dunia. Dan apa yang akan kita bawa adalah amal saleh yang akan bisa menyelamatkan kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang dahsyatnya yaumul hisab. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi allati tu'wi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi allati ايش الايه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah mengingatkan pada hari itu hari hisab ketika manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala seseorang akan lari dari saudaranya di dunia mungkin kita saudara kandung kita adalah orang yang akan kita bela walaupun mungkin dia salah kita akan tetap membela, bukan berarti membela kesalahannya, tetapi membantu dia menyelesaikan masalahnya. Apa yang harus dia lakukan? Namun di hari kiamat lari dari saudaranya, khawatir akan terbawa oleh kesalahan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seseorang akan lari dari ibu dan ayahnya, takut tidak kita jumpai keadaan seperti ini di dunia. Ketika ayahnya menghadapi satu kesulitan, ibunya menjumpai satu masalah, seorang anak akan tampil maju ke depan memberikan naungan dan pembelaan untuk orang tuanya. Namun di hadapan Allah, ketika semua manusia telah dibangkitkan, lari dari orang-orang terdekat. sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang sedang menghadapi perkara yang sangat-sangat menyibukkan dia. Dalam sebuah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan uratan, hufatan, ghurla, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dalam keadaan dikhitan. Maka umul mukminin menyatakan, "Ya Rasulullah, yanzuru ba'duna ila aurati ba'din." Wahai Rasul, kalau seperti ini posisinya, seseorang di sampingnya tidak berpakaian, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, maka akan bisa melihat aurat masing-masing. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru yawma idin ashad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara yang dihadapi oleh mereka semua pada hari itu sangat-sangat dahsyat daripada untuk sekedar mementingkan aurat masing-masing mereka. Yang ada di hadapan mereka adalah neraka masing-masing membayangkan nasib yang akan dia hadapi selanjutnya lupa dengan ayahnya, lupa dengan ibunya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan keadaan masing-masing mereka. Mau'izah yang sangat agung kata al arbab misariya Sariyah wajilat minhal qulub hati-hati bergetar ketika mendengarkan mau'izah ini Wadarafat min minhal uyun mata kami menangis karena dahsyatnya dan tandasnya mau'izah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina ya Rasulullah nasihat yang tandas mau'izah yang engkau sampaikan yang demikian menyentuh ini adalah seperti nasihat orang yang akan berpisah nasihat terakhir kata-kata terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan orang yang dicintainya fa'ausina oleh karena itu berikanlah kepada kami wasiat sebagai pegangan sebagai pedoman sehingga kami tetap bisa teguh istiqamah di atas agama Allah ini setelah mendapatkan mau'izah minta nasihat Berikutnya yaitu wasiat. Apa yang harus kami lakukan supaya kami tetap bisa istiqamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya, "Usikum bi azza wa jal." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Ini wasiat yang pertama, takwallah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang tidak asing bagi kita. Kalimat yang sering sekali kita dengarkan dari para khutbah di mimbar-mimbar Jumat, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalimat takwa. Allah berfirman, "Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahud dan Nasara sebelum kalian. Wa iyyakum dan juga kalian wahai kaum muslimin anittaqullah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalimatun jami'ah lil khair. Kalimat yang mengumpulkan kebaikan. Ringkasnya Takwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu. Ini takwa. Semua perintah Allah dilaksanakan dan larangan-larangan Allah ditinggalkan. Buah dari takwa tidak asing bagi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah urusannya, urusan apapun yang dihadapinya. Jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah urusan dia. Wa may yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kecukupan baginya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari dari problem yang dia hadapi. Demikian banyak manfaat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasiat pertama untuk kalian wahai sahabat-sahabatku adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang menghadapi masalah, problem, apakah itu hutang, ataukah, ataukah itu bisnis yang tidak lancar, atau bahkan kegagalan dalam usaha. Kemudian mendengar nasihat untuk bertakwa, dia bertakwa kepada Allah, berusaha. Namun belum juga datang jalan keluar belum juga muncul kemudahan dari Allah. Lantas dia menyatakan, mana bukti dari janji Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah berusaha bertakwa, talabul ilm menghadiri salat berjamaah di masjid dan seterusnya. Tetapi kok belum muncul jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, bukan takwa dan janji Allah yang salah. Tetapi perhatikan hati kita sudahkah ketakwaan kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita. Karena janji Allah pasti benar. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah demikian telah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqillaha haitsu kunt. Hendaklah engkau bertakwa <clears throat> kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun engkau berada. Ini wasiat yang pertama. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wasiat yang kedua yang harus dipegangi oleh seorang muslim adalah tetap mendengar dan taat kepada penguasa muslim sekalipun penguasa itu sebelumnya adalah seorang budak. Kalau yang pertama takwa demi kebaikan agama kita, maka wasiat yang kedua ini yaitu mendengar dan taat kepada penguasa muslim demi kebaikan dunia kita. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun Sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Mungkinkah budak menjadi pemimpin? Jawabannya mungkin. Dia membunuh tuannya, kebetulan tuannya adalah seorang penguasa, kemudian pengaruh itu jatuh kepadanya setelah dia membunuh tuannya. Atau misal seorang budak, dia memiliki satu keahlian, memiliki satu siasat kemudian berhasil menggulingkan kepemimpinan sebelumnya dan dia naik menjadi seorang penguasa budak hukum asalnya kata para ulama budak tidak berhak menjadi pemimpin sebagaimana wanita <clears throat> juga tidak berhak menjadi pemimpin namun jika ternyata keduanya apakah itu budak ataupun pula wanita berhasil naik menjadi pemimpin dan dia sebagai seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah-perintahnya. Apakah dalam segala hal wajib taat kepada mereka? Kewajiban taat kepada penguasa yang muslim selama mereka mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian muslimin. Ini perintah untuk taat kepada penguasa. Namun bentuk taat kita kepada penguasa muslim itu dibatasi selama perintah tadi adalah untuk melakukan kebaikan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq taat kepada makhluk dalam perkara yang baik. Sehingga khalifuddin rahimani wa rahimakumullah apapun hasil keputusan penguasa kita dan itu adalah perkara yang ma'ruf wajib bagi kita untuk mentaatinya. Apapun hasil keputusan penguasa kita dan tidak bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Ini prinsip seorang Muslim, tidak lantas turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi, menggugat, menghujat keputusan penguasa, tidak menerima keputusan mereka dengan kenaikan BBM, misalnya, turun ke jalan-jalan menggugat, memprotes keputusan atau rancangan undang-undang penguasa karena menurut mereka tidak sesuai protes turun ke jalan-jalan ini bukan dari bagian Islam al-mubaharah aksi demonstrasi bukan ajaran Islam sama sekali Islam berlepas diri darinya kaum muslimin yang mengikuti Islam dengan benar juga berlepas diri dari aksi-aksi tersebut. Itu merupakan budaya kufar, merupakan budaya barat memprotes keputusan penguasa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Rasulullah alaihi wasallam mewasiatkan wasam wa ta'ah, mendengar dan taat Wa in ta'ammara alaikum abdun sekalipun dipimpin oleh seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin maka sesungguhnya siapapun yang akan tetap hidup di antara kalian pasti dia akan menjumpai mendapati perselisihan pertentangan yang sangat banyak ini dikatakan oleh para ulama salah satu di antara sekian bentuk mukjizat yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada waktu itu belum terjadi perpecahan, belum terjadi pertikaian, belum terjadi perebutan di antara kaum muslimin Rasul mengucapkan kalimat-kalimat ini mereka masih bersatu di atas Alkitab Rasul. Namun Rasul menyatakan akan datang suatu masa bagi kaum muslimin mereka akan bertikai, mereka akan berpecah belah. Dan itu hari-hari ini kita saksikan perpecahan yang sangat banyak. Apakah itu perpecahan dalam sisi politik atau perpecahan dalam sisi keyakinan atau bahkan perpecahan dalam sisi amaliyah perselisihan dan pertikaian yang, yang sangat banyak semua mengaku kelompoknya yang paling benar kullu hizbin bima ladaihim farihun kami akan menerapkan syariat Islam di sana juga ada suara partai kami adalah partai yang paling islami di sana ada lagi partai kami insya Allah akan menerapkan undang-undang Al-Quran dan seterusnya. Seorang muslim akan bingung. Seorang muslim akan dibuat <clears throat> oleh mereka hayara. Apa yang harus dipilih? Bingung. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiatnya yang ketiga, Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian wahai kaum muslimin. Ketika menjumpai pertikaian dan perpecahan tadi. Untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sudah berapa wasiat yang disampaikan oleh Rasul yang duduk di tiang ini yang belakangnya nah, sudah berapa wasiat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Baik. Yang belakangnya lagi? Yang belakangnya itu? Sudah berapa wasiat? Bukan, sampingnya. Belakang hmm. Wah, kayaknya antum sudah pada lelah ini. Sudah pada ngantuk kayaknya. Sampai di sini saja. Atau dilanjut? Hah? Sampai jam berapa, panitia? Sampai ngantuk lagi. Baik, <clears throat> kita lanjutkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada wasiat yang ketiga, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian wahai kaum muslimin ketika menjumpai pertikaian, perpecahan, perselisihan di antara kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan yang digariskan oleh beliau ini halal ini haram diikuti semuanya Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Demikian pula mengikuti sunnah para khulafa rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wasiat berikutnya yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah Karena sesungguhnya setiap kebid'ahan itu sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara melalui hawa nafsunya yang beliau sampaikan adalah wahyu. Rasul menyatakan fa inna kulla bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan adalah dalalah sesat. Muncul di belakang hari kita mendengar orang menyatakan ini bid'ah tapi kan hasanah. Iya ini bid'ah tapi kan hasanah. Maka kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inna kulla bid'atin dalalah. Semua kebid'ahan itu adalah sesat. Maka tentunya yang kita pilih adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam urusan dunia, di masa dahulu perjalanan lambat dengan onta, agak lebih kencang sedikit dengan kuda. Ini urusan-urusan dunia, nggak masuk bab bid'ah dalamnya. Kalau sekarang mobil lebih kencang lagi, pesawat lebih kencang lagi, jet. Mereka menyatakan, kalau kalian semua menyatakan yang baru itu adalah beda, kenapa kalian tidak menyatakan pesawat itu beda, mobil itu beda, dan seterusnya. Maka kita sampaikan kejahilanmu, kedangkalanmu terhadap agamamu menggiringmu untuk mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan kepada mereka. Demikian kejahilanmu dan kedangkalanmu terhadap agamamu membawamu mengingkari hadis nabimu. Nabi menyatakan fa'inna kulla bid'atun dolalah. Setiap kebid'ahan adalah sesat. Nabi yang menyatakan bukan hasil dari kantong-kantong kita tidak. Apapun bentuk kebidahannya dalam agama itu sesat. Adapun dalam urusan dunia, al Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya Rasul menyatakan antum a'lamu bi dunyakum. Kalian wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau menjumpai sahabat-sahabat Ansor, para petani korma ketika itu bersusah payah. Dari satu batang korma dipanjat, diambil bunga jantannya, kemudian turun, naik lagi ke pohon korma yang ada bunga betinanya, kemudian di stek, dipindahkan. Ma'ruf bagi kita ya. Seperti pohon salak diambil bunganya kemudian dipukulkan ke sana dikawinkan bahasanya atau bistek. Rasulullah alaihi wasallam melihat betapa susahnya pekerjaan yang seperti ini dan beliau memiliki syafaqah, kasih sayang dan kelembutan. Maka beliau menyatakan, "Kalaulah kalian biarkan saja itu akan distek melalui angin yang berhembus." Maka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam istijabatan lahu dalam rangka segera menjawab seruan Rasul mereka tinggalkan perkara tadi. Naik ke pohon, kemudian turun lagi, naik lagi, ditinggalkan. Mengikuti saran Rasulullah SAW. Namun tahun berikutnya ternyata hasil panen mereka jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu wahai Rasul, dahulu kami melakukan penyetekan ini sehingga hasilnya maksimal kemudian engkau datang dan menganjurkan kepada kami untuk dibiarkan saja namun ternyata hasilnya jauh dari masa-masa sebelumnya maka Rasul menyatakan antum a'lamu bisyu'uni dunyakum kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian bagaimana pertanian kalian supaya tumbuh subur supaya hasil panennya berlimpah bagaimana peternakan kalian supaya gemuk-gemuk Selama perkara atau cara yang dilakukan adalah halal, silahkan lakukan. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga urusan keduniaan bukanlah perkara bid'ah. Ini yang tidak difahami oleh kebanyakan mereka kaum muslimin yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Adapun tentang urusan agama Rasul Shallallahu alaihi wasallam membatasi sebagaimana dalam hadis Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi lafdhin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun siapa yang mengadakan perkara baru wa iyyakum wa muhdatsatil umur dalam hadisnya Arba bin Zariyah dalam hadis Ummul Mukminin Rasul menyatakan man ahdatsa fi amrina hada siapa yang mengerjakan membuat perkara baru fi amrina dalam urusan agama ini malaisa minhu yang tidak ada contohnya bukan merupakan bagian dari agama ini bahwa radun amalannya tertolak maka dari sini kita ketahui bahwa urusan agama mutlak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang membuat perkara baru, itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah dalam agama adalah dolalah. Al-Imam Muhammad bin Nasr rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau menyatakan Man ibtada'a fil islami bid'atan ra'aha hasanah fa inna kulla bid'atin dalalah Siapa yang melakukan kebid'ahan dalam agama ini yang dianggap baik ketahuilah sesungguhnya kebid'ahan itu sesat. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan fa inna Abdullah bin Umar menyatakan fa inna kulla bid'atin dalalah wa in ra'aha nasu hasanah. Maka sesungguhnya semua bid'ah itu sesat sekalipun dianggap baik oleh manusia. Ibnu Majishun rahimahullah mendengar Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'an ra'aha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan Barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam, membuat kebid'ahan dalam Islam yang dia anggap baik maka sungguh dia telah menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khianat dalam menyampaikan risalahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian wahai kaum muslimin agama kalian sempurna Islam tidak perlu ditambahi ataupun pula dikurangi maka kalau ada yang membuat perkara baru dianggap itu baik dan tidak ada contohnya dari Rasul, berarti menganggap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khianat dan berarti menganggap bahwa Allah Subhanahu Wa Taala salah ketika menurunkan ayat hari ini telah aku sempurnakan agamaku eh, agama agama bagi kalian. Kemudian Al Imam Malik melanjutkan, "Famalam yakun yauma idin dina fala yakunul yauma dina maka apapun yang pada hari itu di masa Rasul SAW Alaihi Wasallam tidak dikenal sebagai agama maka di masa kita ini pun tidak dianggap sebagai agama. Ini khawatirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a wasiat-wasiat yang sangat agung yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa wasiat sudah? Semuanya? Ada? Empat. Apa yang pertama? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua? Mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Yang ketiga? berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang keempat menjauhi perkara-perkara bid'ah. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sikap seorang muslim apabila sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dia lakukan atau tidak sesuai dengan pemahaman yang sampai kepadanya maka dia harus meninggalkan penelitiannya atau pemahamannya yang salah dan kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip seorang Muslim. Jangan sampai karena dia melakukan suatu penelitian dihadapkan dengan suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan hadis itu sebagai hadis yang sahih oleh mereka para pakar hadis kemudian dia mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan hasil penelitiannya. Jangan sampai hal ini terjadi. Seperti hadis yang agung tadi, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi kita untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun mereka zalim. Mungkin seorang akan menyatakan, iya ini mungkin dahulu di masa Rasul bisa diberlakukan, tetapi sekarang mereka para penguasa melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, melakukan kezaliman dan seterusnya. Berarti kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan ingkarul mungkar. Maka kita sampaikan kepadanya bahwa penelitianmu adalah penelitian yang salah. pemahaman adalah pemahaman yang keliru. Yang benar adalah apa yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Karenanya maka kita berusaha untuk mengkaji sedikit demi sedikit sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip dan dasar-dasar agama yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Kita kaji, kita pelajari dengan tujuan kita bisa menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sedikit kalimat yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini karena sudah habis apa yang ada maka sampai di sini wal afu minkum wa jazakumullahu khairan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan atas kalimat-kalimat yang tidak berkenan وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته